السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه bisa diperoleh balgatun toibatun sudah dapat cuman yang masih belum sampai sana dalam walaupun wakurnya mudah-mudahan saja besi bahwa nah, itu bisa menyentuh ke hati mereka-mereka yang sampai saat ini masih belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Taala. Saya yakin bahwa e, cara berdakwah ala hakim yang kemudian menyentuh hati dan demikian tenang yang demikian eh, damai itu bisa sampai kepada hati dan kalbu orang-orang yang ada di mana mana di dunia ini. Karena yang paling penting itu adalah cara menyampaikan dakwah Islam Islamiyah. Cara menyampaikannya. Kalau materinya mungkin hampir sama, tapi cara menyampaikannya itu mungkin berbeda antara satu dan yang lain. Dan yang lebih lagi adalah bahwa lidahnya orang yang bertakwa, lidahnya orang yang ikhlas itu sudah tentu berbeda dengan lidahnya orang yang tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan uh, hakim sudah terus mengembangkan hayat takwahnya ke mana pun saja di uh, luar negeri. <clears throat> Para hadirin hadirat sekalian, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara segar pada pagi hari ini setelahnya semalaman. Roh kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dan akhirnya dikembalikan lagi kepada kita untuk menjalani kehidupan rutin dan rutinitas pada pagi hari ini dan seterusnya dan seterusnya semuanya hendaklah menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa kehidupan dan kematian itu pada saat kita hidup di dunia ini silih berganti kita hendaknya pada saat kita tidur itu adalah merupakan kematian kecil sebelum kematian besar. Kematian kecil artinya roh kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya untuk diterbangkan ke alam arwah dan jasad kita masih tetap di tempatnya. Dan pada saat alam kita, roh kita itu dibawa, roh kita itu mengawang-awang kita kemana, sehingga seringkali kita bermimpi bertemu dengan si bertemu dengan si bertemu dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan kakeknya, di alam arwah sana itu. Kemudian setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk hidup kali lagi pada eh, pagi harinya untuk menakuti kehidupan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Allah yatawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tidur kita adalah bahwa pada akhirnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Apakah kita menapaki kehidupan kita itu dengan memenuhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah justru kita itu melakukan satu perbuatan-perbuatan yang Allah tidak rela? Orang yang kenapa kehidupan di dunia ini adalah ibarat orang yang bermain sandiwara ataupun orang yang bermain film. Dia adalah pemeran utamanya setiap orang itu adalah merupakan pemeran utama. Manakala orang itu bisa memerankan dirinya sendiri dengan baik dan mengesankan. Ya, sekarang kalau melihat sandiwara, melihat film, sinetron dan lain sebagainya, ada bintang-bintang tertentu yang kita itu terkesan dengan bintang itu. Sehingga setiap hari kita ingin melihat kembali bintang itu beraksi di depan kamera ataupun di sandiwara-sandiwara itu karena mengesankan dan dia ketagihan untuk melihat lagi, untuk melihat lagi, untuk melihat lagi. Nah, karena kalau seandainya bintang itu akhirnya harus out, ya tidak lagi berperang, karena meninggal, atau apa. Maka semua orang akan merasakan kehilangan. Kehilangan dengan meninggalnya seorang bintang dan dia merasa sedih sekali dengan ketidakadaan bintang tersebut di sinetronnya, di filmnya, di dramanya. Begitu juga orang yang hidup di dunia ini dia bergaul dengan masyarakatnya, dia bergaul dengan tetangganya dengan sangat baik sekali, intensif sekali. Tiap hari dia memerankan perannya dengan sangat positif, peduli pada orang lain, jiwa yang bagus, akhlaknya juga bagus, dia bisa bergaul dengan siapapun dengan baik, sangat mengesankan. Bayangkan, kalau seandainya pada satu saat paya ya, dan lain-lainnya termasuk juga agim ah, juga pada satu saat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka pada saat itulah masyarakat akan kehilangan satu ah, tokoh yang sangat disegani, sangat dicintai oleh masyarakatnya untuk Menciptakan kembali tokoh seperti itu tidak akan bisa. Susah sekali karena setiap tokoh mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi demikian kehidupan itu kita jalani. Maka orang yang mempunyai umur yang panjang adalah mereka-mereka yang bisa memerankan perannya dengan secara baik, secara mengesankan, sehingga dari waktu ke waktu namanya akan selalu disebut. Dari waktu ke waktu orang masih tetap mengenang nama tersebut karena itu mengesankan. Kalau, kalau kita ya kalau kira-kira apa dahulu ya sandiwara yang sangat berkesan, film yang sangat berkesan, ya pasti akan disebut lagi, disebut lagi, disebut lagi. <clears throat> gladiator misalnya walaupun itu merupakan suatu peristiwa kesalahan akan terus terkesan pada keberaniannya melawan keringat ke Romawi sana ataupun Robin Hood ataupun Tarzan ataupun orang oleh karena itu para hadirin hadirin sekalian jadikanlah kita diri kita menjadi pemerang sandiwara kehidupan yang baik dalam rangka untuk bisa mengisi kehidupan itu dengan kebaikan. Bayangkan kalau seandainya setelahnya kita tidur, Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk hidup ini, maka berarti sudah selesai. Sandiwara kehidupan kita sudah selesai dan kita tidak akan mungkin lagi kembali ke Mahir hadirin Rahimahumullah Saya akan uh, mengupas sedikit tentang uh, Rajab ini Kita sudah masuk bulan Rajab ya Kemarin hari Senin ya Hari Senin, Selasa, Kemis Jumat sudah lima hari Setelahnya Rajab kita akan menghadapi bulan Syakban dan bulan Ramadan Rajab ini adalah merupakan salah satu dari empat bulan yang mulia empat bulan yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan kita juga harus memuliakan empat bulan Allah berfirman إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله Sesungguhnya bilangan bulan-bulan dalam satu tahun itu dalam pandangan Allah atau di sisi Allah itu ada 12 bulan. Artinya siklus 12 bulan itu sudah tentu setelahnya Allah itu menciptakan alam semesta. Karena bulan itu kan berdasarkan perjalanan siklus perjalanan matahari ataupun perjalanan bulan. Kalau bulan ya namanya komaria lunar. Nah, kalau seandainya perjalanan matahari itu adalah bulan-bulan syamsiah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau komariah ya, itu mulai Muharram, awal, April, itu Muharram, Abban, Mulut, Syawal, Mulut, seperti Awal, seperti Akhir, Rajab, buat puasa. Itu dua bulan. Itu dalam uh, keadaan seperti itu. Kalau seandainya alam semesta itu belum diciptakan oleh Allah, maka belum ada itu eh, cara penghitungan bulan seperti itu. Allah menciptakan bulan-bulan dalam satu tahun itu menjadi 12 bulan dan itu adalah merupakan e, sesuatu yang telah e, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kehendak Allah, kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya bulan itu sudah ada begitu alam semesta itu mulai berputar bumi-bumi berputar matahari bintang-bintang bulan dan lain sebagainya sampai 12 bulan ya. ini kenapa 12 bulan juga nah sudah tentu terkait dengan rotasi matahari dari musim eh, dingin, musim panas, musim semi, musim gugur dan lain sebagainya tergantung daripada fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hur di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hur. hurum artinya haram yang mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa yang memuliakan ya Allah Subhanahu wa taala Allah yang mempunyai hak prerogatif untuk memuliakan ini memuliakan tempat ini, memuliakan zaman ini, memuliakan orang ini, memuliakan waktu ini, itu adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa. Yang memuliakan dan memberikan keberkahan itu semuanya adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apa itu empat bulan yang mulia itu? ada tiga bulan yang berturut-turut ada satu bulan yang terpisah tiga bulan yang berturut-turut itu adalah mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram jadi Allah menjadikan bulan itu bukan dari Januari, Februari, Maret, bukan semua bulan-bulan ataupun aktivitas kehidupan keagamaan di kalangan umat Islam itu semuanya dihitung dengan bulan-bulan komari bukan bulan-bulan syamsi ya, bukan bulan-bulan yang syamsi kalau bulan-bulan yang syamsi itu ada rekayasa dari sebagian penguasa Romawi untuk menjadikan bulan Februari setiap 4 tahun itu menjadi 28 hari. Kita baru saja kemarin Februari 28 28 hari itu ada rekayasa manusia kalau dalam bulan kemarin tidak bisa karena berdasarkan apa? berdasarkan timbul tenggelamnya bulan dari bulan Dhul Qadah, Dhul Hijjah baru kemudian Muharram namanya juga seperti itu Dhul Qadah karena apa? Qadah itu artinya duduk tidak boleh berperang karena kehidupan masyarakat Arab itu adalah berdasarkan perang ya perang perang perang karena masyarakat Arab masyarakat yang hidup di padang pasir kehidupan atau mencari nafkahnya itu adalah dengan berebut sumber air. Manakala ada sumber air, disitulah mereka itu berebut. Pada saat mereka berebut, mereka akan berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang maka diharamkan bagi mereka itu untuk memulai peperangan mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Ya, nah, kira-kira apa di balik pengharaman tiga bulan pertama ini? Bisa jadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengamankan proses pelaksanaan ibadah haji. Karena ibadah haji itu prosesnya itu adalah pada bulan Dzulhijjah. pada bulan Dzulhijjah itu pada ya pertengahan pada 10 hari pertama kemudian tiga hari berikutnya sampai di hari tasyrik sampai tanggal 11, 12, Makanya karena ini adalah merupakan hari besar ataupun hari dilaksanakannya satu eh, satu peribadatan yang massal demikian eh, besarnya karena akan dihadiri oleh jutaan manusia dari eh, berbagai macam eh, negeri di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar supaya pelaksanaan ibadah haji itu bisa dilaksanakan dengan aman, tenteram dan damai. Makanya Allah memberikan batas di dalam pelaksanaan ibadah haji itu yang sekitar berapa hari itu ada garis demarkasi ataupun garis-garis di mana orang itu e, pada waktu melaksanakan itu mereka merasa tetap aman, tenteram dan damai yaitu dimulai dari bulan Zulqa'dah dan berakhir pada akhir bulan Muharram. Zulhijjah kenapa dikatakan Zulhijjah? Karena dilaksanakannya ibadah haji. Muharram dikatakan Muharram karena diharamkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan untuk melaksanakan ataupun menyulut peperangan pada bulan-bulan itu. Sehingga dengan adanya garis ya, demarkasi ini diharapkan masyarakat yang melaksanakan ibadah haji itu bisa melaksanakannya dengan aman, tentram, dan damai dimulai dari awal. Bayangkan kalau seandainya yang melaksanakan ibadah haji itu adalah orang yang dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa menuju ke Mekah itu merupakan waktu berapa minggu, ya, berapa bulan juga dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki mereka itu adalah merupakan tamu-tamu Allah maka Allah tidak ingin tamu-tamu Allah itu diganggu di dalam perjalanan itu diganggu di dalam perjalanan menunaikan ibadah haji oleh siapapun mereka yang mengganggu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh maka mereka harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan cara Allah me dan mendamaikan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya satu bulan, maka mulai dari bulan Zulqa'dah satu bulan baru datang ke Mekah sepuluh hari kemudian setelah itu melaksanakan ibadah haji selama sampai hari tasyrik Kemudian kalau seandainya mereka kembali lagi beberapa waktu satu bulan lagi, dia masih berada pada bulan Har, bulan Muharram. Tiga, ini tidak boleh. Ini dari segi bulan, dari segi bulan. Kemudian satu lagi adalah bulan Rajab, yaitu bulan yang menyendiri. Rajab, rawat, Puasa, Rajab, Syaban dan Ramadan. Kalau seandainya mereka kembali lagi menuju ke tempatnya masing-masing yang jauh mereka juga masih tetap aman la tuhillu sya'air Allah wa la wal syahr al haram wa la hadi wa la qalaid wa la amin al-bait al-haram yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan wa idza halaltum fastadu ini adalah merupakan satu warning dari Allah Subhanahu wa taala jangan kamu janganlah kau sekalian itu menghalalkan bulan-bulan haram. Karena yang mengharamkan adalah Allah, dia tidak boleh. La tu'allu syair Allah, wala syahrul haram syiar-syiar agama Allah, wala syahrul haram wala hadiah yaitu hadiah ataupun hewan yang diiring untuk menuju ke tanah haram untuk dijadikan korban. Wal yang ada kalungnya itu yang sudah diberi kalung oleh orang-orang untuk sebenarnya di Masjidil Haram di tanah haram itu karena tidak boleh diganggu bukan mereka yang mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji umroh mereka harus berhadapan dengan Allah itu cara Allah itu mengamankan prosesi pelaksanaan orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji Begitu juga ada garis demarkasi dari sisi ataupun peraturan-peraturan. Ya, samping ada garis demarkasi, ada peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman, فَمَا farada فِيهِنَّ al فَلَا fala wala tusuqa wala jidala bil haji tidak boleh orang melaksanakan ibadah haji yang semestinya semua jiwa raganya itu hanya untuk Allah tidak boleh mereka membelokkannya untuk kepentingan masing-masing untuk kepentingan pribadi mereka itu seperti orang menggunakan wangi-wangi itu untuk kepentingan diri sendiri atau orang bermain-main dengan istrinya sendiri itu kan untuk kepentingan Allah menghendaki agar sudah balik pelaksanaan ibadah haji atau umroh semua perhatian dirinya itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja bukan untuk orang lain fala rafatha wala fusuqa tidak boleh melaksanakan perbuatan maksiat wala kita <clears throat> tidak boleh bertengkar cuma bertengkar saja nggak boleh apalagi saling dulu fala rafata wala fusuq wala jidal fil hajj maka pada waktu pelaksanaan ibadah haji itu mestinya untuk mengisi ruang-ruang spiritualitas yang ada pada dirinya itu agar supaya ruang-ruang itu akhirnya bisa terisi dengan baik. Pada saat e, pelaksanaan ibadah haji, semua manusia dari berbagai macam bangsa mereka itu berkumpul di sana dan setiap manusia setiap eh, bangsa mempunyai karakteristiknya masing-masing. Bayangkan kalau seandainya ayat ini nggak ada, wala fil haj, maka bisa jadi orang saling berantem, bisa jadi orang akhirnya saling bertengkar, bisa jadi saling urusan dan bisa jadi lebih daripada itu. Tapi dengan adanya bala ولا رفس ولا فسوق ولا jidal في الحج kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun semuanya itu berjalan dengan baik. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan seperti itu. Kemudian satu lagi yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang tersendiri karena setelahnya orang melaksanakan ibadah haji Muharram ya Fakwar, murun, batil awal, batil akhir ada empat bulan yang dimana di situ tidak ada ketentuan haram apa segala kembali lagi orang biasanya orang-orang Arab pada saat itu kembali lagi melaksanakan peperangan menyerang kabilah yang lain mereka perlu melaksanakan ibadah umroh akhirnya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memperlakukan bulan Rajab ini menjadi eh, bulan-bulan uh, yang mulia. Itu adalah merupakan hak prerogatif Allah untuk memuliakan bulan, hak prerogatif Allah untuk memuliakan uh, tempat, hak prerogatif Allah untuk memuliakan seseorang. Itu adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sekarang <clears throat> itu mungkin ya, mungkin hikmah di balik pelarangan ataupun menjadikan bulan-bulan itu menjadi bulan-bulan yang mulia. Nah, sekarang kita masuk pada bulan Rajab, ya biasanya orang kalau bulan Rajab itu yang diingat itu adalah peristiwa Rajab pada waktu bulan Rajab yang menurut banyak ulama disitulah Nabi Muhammad SAW itu Isra mi'arajkan pada bulan Rajab Walaupun sebagian muarifin yang lain itu uh, mempunyai uh, pandangan yang lain, bukan pada bulan Rajab Isra Mi'raj itu, pada bulan-bulan yang lain. Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya itu menjelaskan tentang uh, eh, akwal ulama pendapat para ulama tentang kapan Isra Mi'raj itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sudah tentu bagi kita yang terpenting itu adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Pada bulan Rajab itu atau peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang tidak terulang dalam sejarah kemanusiaan. Hanya cuma satu kali saja di dalam sejarah kenabian itu Nabi Muhammad SAW bisa merangsang bisa masuk kepada satu ruangan katakanlah demikian yang belum pernah dijamah belum pernah dimasuki oleh salah seorang pun dari para nabi-nabi Allah bahkan mereka Jibril tidak bisa masuk di situ bahkan Nabi Ibrahim juga tidak bisa masuk ke situ ibaratnya kalau seandainya ada satu istana ya ada satu istana di situ ada satu wah ruangan khusus kan karena kerajaan kalau secara kerajaan itu kan ada saja ruangan-ruangan yang tidak bisa dimasuki oleh orang-orang sembarangan itu bisa dimasuki oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan salah satu indikator betapa Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin dipersilahkan oleh Allah untuk masuk sendirian yang tidak ditemani oleh Jibril dan Mikail dan disitulah Nabi mendapatkan ya satu uh, pertemuan yang agung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa kira-kira pembicaraan Nabi dengan Allah pada saat itu. Tidak ada Nabi itu menjelaskan kepada kita apa sih pembicaraannya Nabi dengan lebih daripada mungkin lebih daripada Nabi Musa ya. Kalau Nabi Musa itu diajak e, berbicara dengan Allah itu di bumi di Tursina وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي بها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها السيرة الأولى فاطم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتها الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى شبه ini pembicaraan yang cukup panjang. Allah ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. أشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى terus pembicaraan Allah dengan Nabi Musa demikian panjangnya tapi itu pembicaraan di bumi tapi Nabi Muhammad SAW itu pembicaraan Nabi beliau dengan Allah itu justru di atas langit yang tujuh di atas sidratil muntaha Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan kepada kita sekalian apa isi pembicaraan. Tapi kita lihat betapa hasil daripada kunjungan yang agung itu bisa terasa pada diri kita. Pada saat itulah pada saat perjalanan menuju Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah apa yang selama ini menjadi rahasia kita semua yaitu tentang apa yang terjadi pada hari akhir nanti apa yang terjadi pada hari akhirat apa yang terjadi di neraka dan lain sebagainya jadi sebenarnya adalah membuka tabir rahasia kehidupan pada masa yang akan datang. Itu juga merupakan salah satu rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad di mana tabir rahasia alam akhirat itu bahkan tabir rahasia tentang apa yang bakal terjadi pada diri umat manusia pada akhir zaman. Jadi pernah Nabi itu setelahnya subuh begini nih Nabi memberikan tausiah atau mau'izah hasanah mulai dari subuh sampai terus duha terus sampai zuhur kira-kira kita kalau mengikuti tausiah seperti ini kira-kira tahan apa enggak kalau <laughs> kalau seandainya yang memberikan tausiahnya itu Nabi Muhammad SAW ya sudah tentu itu bisa tahan lah karena bagaimana gaya tarik daripada retorika Nabi pada saat itu. Kalau seandainya yang memberikan tausiah itu adalah orang-orang selain Nabi, mungkin satu demi satu akan keluar, keluar, keluar, atau akhirnya hanya tiga berapa orang. Ini adalah merupakan tausiah yang paling panjang sejarah dalam sejarah umat manusia. Dari pagi sampai zuhur. Zuhur setelahnya itu melaksanakan sholat habis itu tausiah lagi <clears throat> sampai asar setelahnya asar sholat asar tausiah lagi sampai maghrib berapa berapa puluh jam dilakukan oleh Nabi bertausiah pada saat itulah Nabi membeberkan rahasia-rahasia dari kehidupan masa kehidupan manusia di masa yang akan datang sebelum hari akhir sebelum hari kiamat bahwa nanti akan terjadi perang besar. Wah ini sudah kelihatan. Kiamat perang di Suriah perang di sini perang. Pada akhirnya nanti pasti akan ada perang antara kaum muslimin dengan orang Israel. karena pada saat itu batu-batu bisa berbicara, ya muslim ada Yahudi, walai faktulhu, wahai orang muslim, di belakang saya ini ada seorang Yahudi yang sedang umpetan di situ, bunuhlah dia. Ya. Begitu juga Nabi sudah memprediksi ataupun ya ada ada memperkirakan bahwa nanti akan terjadi perang besar dan kamu ada di Yordan pada saat itu. Ini semuanya dibongkar oleh Nabi pada saat itu. Hanya saja pada saat itu sahabat punya tim recorder ya, yang bisa <laughs> merekam apa yang dikatakan oleh Nabi sehingga kalau seandainya ada terjadi sesuatu yang terjadi pada umatnya para sahabat-sahabat ini dibuka negeri ini dibuka, negeri ini dibuka orang sahabat yang hadir pada tausiah-tausiah Nabi itu tahu oh, kalau itu si Nabi juga sudah pernah mengatakan hal itu kepada kita sekalian. sekali Berhadap-hadap sekalian ini sudah jam 6 ya tidak berapa menit lagi yang penting adalah bahwa hasil yang paling cemerlang, hasil yang paling mengesankan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibebani oleh Allah agar supaya disampaikan kepada umatnya tentang kewajiban sholat lima waktu itu saja tiap yang paling Lalu kewajiban-kewajiban yang lainnya itu Allah ah, memperlakukannya itu pada saat Nabi masih berada di bumi. Syahadat di bumi. Ya. Zakat itu pada tahun kedua Hijriah. Saum itu juga pada tahun kedua Hijriah pada bulan Syakban. Kewajiban melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-5 Hijriah dan itu semuanya itu di bumi satu-satunya itu adalah kewajiban melaksanakan sholat itu justru Allah memerintahkannya pada saat Nabi itu bertemu dengan Allah di atas sidratil muntah Seakan-akan ini barang, kalau seandainya barang mau diberikan sebagai amanah itu tidak diberikan melalui orang lain, tidak diberikan melalui Jibril, ya kalau misalnya uh, misalnya sholat ini sholat karena ta'ala ini kita mawquta wa aqimu sholat ataupun zakat pun min amwal sadaqatan ilmu mutazakkihin ya awsal alim kalau haji wa anzirin nas haji itu rijala wa itu kulli dhamir yatina kulit kulli fajrin amir tapi kalau sholat ini Allah sendirilah yang menyerahkan ya, yang menyerahkan amanah itu langsung kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus menjadi renungan kita bersama. Kenapa Allah itu menyerahkan amanah yang berupa sholat itu adalah tidak melalui malaikat agar supaya manusia kaum muslimin itu bisa menjadikan sholat itu menjadi amal harian yang harus dilaksanakan setiap hari dan harus diestafetkan dari ayah kepada anak-anaknya dan harus Allah ingin agar supaya masjid-masjid di seluruh dunia itu diramaikan untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala agar supaya seperti itu ya fi buyutin ajra Allah an turfa wa yudhkar fi ismu wa yudhkar fi ismu yusabbihu lahu wal agar supaya Allah itu disapa agar supaya Allah itu selalu diperdengarkan namanya agar supaya Allah itu selalu dibesarkan namanya disosialisasikan kepada masyarakat jangan sampai manusia ada manusia yang memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka fasilitas oksigen, fasilitas air, fasilitas tanam-tanaman, semua diperuntukkan untuk manusia tapi ternyata manusia itu lupa siapa sebenarnya yang memberikan fasilitas itu inilah Allah yang tidak mau Allah ini agar supaya hubungan dirinya dengan manusia itu terus berjalan berlangsung sepanjang hayat manusia Manusia harus selalu ingat kepada Allah baik pada waktu dia bangun dari tidur pada waktu dia bekerja di kantornya masing-masing di e, pertaniannya masing-masing di tokonya masing-masing jangan sampai Allah Subhanahu wa taala itu dilupakan oleh manusia karena sesungguhnya yang memberikan rezeki siapa? Allah yang memberikan kehidupan siapa? Allah selalu ingat sama Arif itu ya selalu menanyakan seperti itu itu adalah pertanyaan yang betul-betul ya tajam ya agar supaya kita bisa ingat yang ngasih nikmat siapa yang ngasih umur siapa yang mematikan siapa dan lain sebagainya itu mestinya itulah sebenarnya kalau kewajiban-kewajiban agama Islam ini kalau seandainya dirumuskan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu tapi banyak di antara kita manusia setelahnya jadi pejabat akhirnya lupa terhadap siapa yang mengangkat dia sebagai pejabat itu. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dia kaya, dia lupa lagi siapa dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kekayaan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dia mendapatkan satu kesempatan untuk bisa mendapatkan kenikmatan anak-anak dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya, ternyata dia lupa kepada Allah Subhanahu Allah tidak ingin manusia itu seperti itu. Makanya Allah memperlakukan dalam kewajiban yaitu berupa kewajiban sholat lima waktu itu. Sudah tentu di samping <coughs> eh, di samping wa sholat ada zikir ya di dalam surah Tuhan mengatakan Allah berfirman wa aqimus sholata lidzikri. Pertama adalah hubungan antara manusia dengan Allah bisa terus terjalin. Dan yang kedua itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa dengan sholat itu akhirnya manusia bisa mengisi ya, mengisi dirinya dengan e, satu nilai-nilai spiritualitas yang dengan nilai itu dia bisa menghalau kemungkaran-kemungkaran yang ada pada dirinya dan apa yang ada di uh, dan rahmatullah saya kira tidak bisa uh, karena pembicaraan tentang sholat itu luas sekali pembicaraan tentang ibadah luas sekali eh, sementara waktu juga harus eh, kita kita akhiri oleh itu maka yang nah, berarti kita kita selesai bikin dua dan sebenarnya barangkali ada pertanyaan ada pertanyaan kalau tidak ada maka kita akhiri saja ya marilah kita akhiri dengan bersama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Hamdi wa kehidupan kami di dunia ini. Ya Allah jadilah amal kami yang terbaik adalah amalan di mana kami mengakhiri hidup kita di dunia. Ya Allah, <clears throat> ketika kami menjadi orang-orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam kemaksiatan. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur atas semua nikmatmu. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang terus bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dunia ini. Allah jadikan kamu menjadi orang-orang yang selalu bersabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban peribadatan kepada Allah. Allah berikan kamu menjadi orang-orang yang selalu terus bersabar dalam menghindari berbagai macam kemaksiatan. Allah jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh akan bisa melanjutkan risalah Islam yang di bumi ini Ya Allah berikanlah kepada guru kami Aki yang sudah melaksanakan ibadah di Australia dan sebagainya menjadi orang yang selalu diberikan taufik dan inayah kesehatan sehingga ada makan terus bersinar pada Tuhan ada di dunia. Rabbana atina yang tentunya hasanah wa Allah assalamualaikum wa qina warahmatullahi wabarakatuh. What?